Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akhillau ibni Adam thalathah." واحد يتبعه إلى قبض روحه والثاني إلى قبره والثالث إلى محشره Falladhi yatba'u ila qabdi ruhi fa maluh. Yang menempel kepada manusia sampai matinya harta. Baju sarung yang sama rendah. Kalau sudah dia mau mati sih masih dipakai. Kalau udah mati dilorot dah, ganti kafan. Cincinnya yang dari jamrut kalau mati lepas perempuan yang pakai kalung emas kalau mati dilepas pisah dah harta pisah walladhi yadba'u ila ahlu kemudian yang dipiliki oleh manusia yang barengi dia sampai kuburannya kemudian pisah keluarganya yang diantarkan sama anaknya nangis anaknya di, di atas kuburan taruh abahnya atau ibunya dalam kuburan malah yang nginjek-nginjek tanahnya supaya rapet nggak keluar lagi supaya mayitnya di dalam itu anaknya malah ada yang paling sayang kenapa takut muncul lagi orang tuanya ini hmm? keluarganya bisa ada setelah itu nangis satu hari dua hari setelah itu tertawa kenapa dapat warisan nah. kemudian walladhi yadba'u ila mahsyari fa kata Nabi yang mengikuti manusia sampai ada di hari kiamat ada di masyar amalnya dia ah ini yang lekat amal baik atau amal jelek diikuti terus dia kalau amal baik ngikutin sampai ada di masyar jadi pahala nantinya kalau amal jelek naudzubillah jadi siksa dari syukur iya kan Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?